atau pasten. Kafaro artinya to reject, menolak. Jadi kafir adalah orang yang menolak. Dalam terminologi Al-Quran, kafir ada macam-macam. Yang pertama disebut dengan Kapir takabur atau kapir amdi. kapir dengan sengaja menolak karena takabur. Sebetulnya ia tahu Islam itu benar. Ia yakin Islam rasional. Ia mengimani, eh, ia mengetahui Muhammad itu adalah Rasul Allah. Tapi dia menolak. Pokoknya tidak mau. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal kafir, menolak. Bukan tidak tahu Islam benar, tapi dia sombong. Itu kafir amdi, kafir takabur. Quran menjelaskan orang yang takabur seperti itu haram masuk sorga. Sehingga unta bisa masuk lubang jarum. Kecuali kalau lubang jarumnya segede kandang unta, Pokoknya nggak bisa. Yang kedua adalah kafir yang goir amdi, tidak sengaja. Contohnya orang yang lahir kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa di sebuah tempat yang jauh dari Islam. Di sebuah negara komunis, negara Nasoro, Yahudi, di pedalaman yang tidak pernah mendengar Islam. Tidak pernah tahu Quran. Tidak pernah mengenal Nabi Muhammad Pokoknya dia tidak pernah. Yang begitu kata Quran, Inna "Innallaha la yu'adzabu hatta nab'asa rasulah." Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum sampai kepadanya datang rasul atau seruan. Kasihan dia. Dia nggak tahu. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi menolak, eh, ini bukan. Seperti begini. Saya bawa durian, Pak, makan durian? Ya. Enggak, enggak, enggak. Bapak? Enggak, enggak, enggak. Dia menolak. Bapak, enggak makan durian? Ada gitu? Nah, dia enggak tahu ada durian. Ya, enggak makan bukan karena enggak mau, tapi enggak tahu. Beda lagi. Nah, yang ada orang-orang yang emang kufur enggak tahu. Dia tidak tahu Quran, tidak tahu Nabi Muhammad, tidak tahu Islam. Pokoknya tidak pernah dengar lah. Tidak ada tablik ke sana orang begitu maka tidak akan disiksa oleh Allah. Sebagian ahli-ahli rasional mengatakan mereka dilihat amalnya dari sejauh mana ia, ia mengikuti bisikan nuraninya. Kata nuraninya, jangan berbohong. Dia nggak berbohong. Jangan mencuri, jangan berzina. Dia taat. Maka semakin mentaati nuraninya, semakin baik hidupnya. Yang kedua, musyrik ya, kafir atau kufur dari sisi akidahnya. Satu ada kufur yang musyrik, ada kufur yang ahli kitab, tidak musyrik. Kufur yang musyrik ialah kufur yang menduakan Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu berbilang. Wa qalatil yahud Uzairullah. Yahudi berkata Uzair anak Allah. Wa qalatil nasara Al-Masih Ibnu Maryam Ibnullah. Yang beliau sementara Nasrani berkata bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Itu namanya kufur yang syirik. Nah kalau sampai meninggal dunia tidak ada perubahan sikap dan terbawa terbawa mati, maka itu agak berat, sangat berat. Inna Allaha uh, eh, layak firu ayusraka bihi wa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tapi akan mengampuni dosa selain itu. Itu menduakan Tuhan adalah kufur dan syirik. Tapi ada orang yang kufur tidak syirik. Ahli kitab. Dia hanya mengatakan Tuhan itu satu. Dia tidak tidak mengakui Uzair anak Allah. Di sebelah sana dia pun tidak mengakui Al-Masih anak Allah. Orang begitu namanya ahli kitab. Nah, ahli kitab itu adalah kata surat Al-Maidah nih dikatakan bahwa Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Sembelihan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hilul lahum. Juga sembelihan kalian boleh halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati juga bagi kalian halal perempuan mukminah wal muhsanatu minal ladina utul kitab dan hal pula perempuan-perempuan dari ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Ahli kitab adalah Yahudi atau Nasrani, tapi dia beranggapan Tuhan Maha Esa ahli kitab. Kalau begitu maka sembelihannya halal. Putrinya, anak wanitanya, perempuannya yang baik-baik juga halal. Seperti Suha, Suha yang dinikah oleh Yasir Arafat. Dia perempuan, Nasoro, ahli kitab. Dinikah oleh Yasir Arafat. Yang ketiga, Kufur dari sisi damai dan tidaknya. Satu ada kufur kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahin. Kafir harbi, kafir yang menyerang. Seperti Yahudi menyerang Palestina atau Amerika menyerang Afgan dan Irak. Namanya itu kafir harbi. Sikap kita keras kepada mereka. Nggak ada kompromi. Yang berikutnya kafir dimi. Dia kafir, dia kufur, tapi dimi damai. Bisa hidup berdampingan, bekerja sama, toleransi, saling menghormati. Nah, orang-orang begini dilindungi oleh Islam. Nabi bersabda, kalau Anda menyakiti hati kafir dini itu sama dengan menyakiti hatiku. Jadi semakin uh, dia baik, semakin dipelihara. Dimi. Yang berikutnya kafir muahin. Ialah dia baik dan juga dia diplomat. Non muslim diplomat Bedanya apa dengan dimi? Kalau dimi kena pajak. Kalau muahin tidak kena pajak. Kalau muslim kena zakat. Non muslim kena pajak. Muahin tidak kena pajak. Di Indonesia kita pajak kena, zakat pun kena. Karena ya, ya bukan negara Islam. Berikutnya, ada kafir mutlak ada kafir nakfuru bibadin? Kafir mutlak ialah kafir yang menolak Al-Quran total. Ah, udah, ngapain Quran. Kafir mutlak, jelas nerakanya. Yang kedua adalah kafir kepada sebagian Quran. Kepada ayat Quran sebagian-sebagian. Misalnya ayat tentang warisan poligami wae. ini hayang wae gancang disahkeun Ayat warisan. Orang merasa begini, merasa hebat mengatakan begini. Papa sudah tua. Papa ingin agar harta ini dibagi dengan cara adil. Anak papa laki-laki dan perempuan. Papa sayang semuanya nggak beda-bedakan. Begini saja nanti kalau kau meninggal dunia, tolong ini harta warisan dibagi sama rata. Agar tidak ada yang kecewa, agar adil. Ya, meninggallah orang tuanya. Wasiat itu isinya bentrok dengan wasiat dari Allah. Maka jangan sekali-kali diamalkan. Wajib ditolak. sudah meninggal dunia, ya sudah kumpulkan. Kami tidak mau menggunakan nasihat papa, nasihat mama karena nasihat itu harus pas dengan Quran. Mari kita bagikan waris sebagaimana hukum Al-Quran. Bagikan secara teori hitungan. Selesai ini? Selesai. Sudah ya? Jawab kabul ya? Jawab kabul. Boleh berikutnya begini, saya kan laki-laki, anak paling sulung, sudah banyak makan harta, sudah sekolah tinggi. Nah, saya tidak akan mengambil, silat saja untuk kalian semua. Tetapi ucapan itu harus disetujui oleh istri dan anak. Sebab harta kita warisan milik siapa? Ada milik istri anak. Mah, anak-anak setuju? Kata anak-anak setuju, kata istri. Nanti dulu Pak, sebentar. Jangan setuju begitu Pak. Apa juga, Mama juga perlu gelang Pak, ingin gelang, ingin kalung, gimana? Tiba-tiba kasihkan. Boleh ambillah, tapi tolong ambil setengahnya lah. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba dibagikan. Apalagi dipaksa. Pokoknya saya minta semua sadar, penuh kasih sayang, tolong semuanya dibagi rata ya. Kalau diam berarti setuju. Belum tentu. Oh, jadi ah, sangat mungkin ketika mau dibagikan ada orang satu yang tidak mau disamaratakan. Biar aja eh, seikhlasnya. Pokoknya bagikan dulu secara hukum Al-Quran. Setelah beres, silahkan kalau mau saling memberi. Sangat mungkin anak perempuan itu mendapatkan bagian lebih dari laki-laki. Ah, neng untuk neng sok, kakak mengambil sok. Kata kakaknya, tah ikut nggak ngambil. Yes, mungkin aja lebih kaya. Pokoknya kerjakan dulu hukum Allahnya. Jangan merasa hukum orang tua, wah orang tua lebih hebat dari hukum Allah. Itu warisan dan warisan paling banyak diingkari. Berarti menolak hukum Al-Qur'an. Apa yang kedua? Kira poligami apa nari? <laughs> Orang poligami <laughs> ribut. <laughs> kerudung, jilbab. Ibu-ibu sekarang suka juga pakai kerudung, pakai jilbab. Hanya sering-sering jilbabnya tidak Qurani, tapi model artis. Ya, padahal kata Quran yang namanya kerudung itu harus ditutupkan ke dada sehingga bagian dada yang berbentuk menjadi tidak terlihat. Kadang lain kerungnya diset, diputer, gitu-gitu, dilipat, diputer, set, diset, cekek. Ini ke sini depan. Bagi laki-laki sebetulnya yang yang bergairah bukan lihat leher, tapi lihat dada. Itu apa dengan leher? <laughs> Anehnya leher ditutup, dada dibuka, dada berbentuk bahkan ada juga yang dadanya terbuka sebelah. Bukan itu kerudungnya. Kerudungnya tutupkan ke sini. Kalau mau dikeleherkan, mesti pakai tutup yang lain. Misalnya sal atau jaket atau sweater yang tidak berbentuk. Jangan sampai merasa berkerudung padahal tidak. Ibu-ibu ya. Wah pak berat pak. Ya bertahaplah. Sekarang masih kelas formula nggak apa-apa. Tapi berikutnya harus kelas advance, masa formula terus. Tuh. Nah, sekarang baru poligami boleh. Yang <laughs> dengan poligami. Nah, poligami memang ada di Quran di surat An-Nisa ya. Saya bacakan dulu supaya jelas. Jangan sampai salah persepsi laki-laki dengan tafsirnya, perempuan dengan dengan tafsirnya, maka tidak akan selesai. Tapi saya akan akan memberitahukan semata-mata muatan akademis, tidak ada muatan emosi. Hmm. Saya tidak punya muatan emosi. Jangan marah sama saya dan saya tidak akan emosional. Coba kalimat terdengar dulu ya di sini. Di sini dikatakan Wa in hiftum ala tuqsitu fil yatama kalau engkau bersikap khawatir untuk tidak berbuat adil kepada yatim piatu itu fankihu maka nikahilah ma tobalakum yang baik-baik bagimu min nisa'i dari kaum perempuan dari perempuannya masna dua wasulasa tiga waruba'a empat begini kita sering diminta bantuan oleh anak yatim. Assalamualaikum Pak. Bantu dong, saya mau bayar SPP nih pak 50 ribu pak Pak, ayo dong pak ah, Ayo dong pak Ini nih seribu nih SPP 50 ribu Ngasih seribu, signifikan nggak? Tidak, tidak adil itu Kalau kita punya dan kita tidak akan peduli kepada fakir miskin begitu. Yang minta kan banyak ya. Minta, minta, minta, minta. Karena mereka tim piatu. Kita ngasihnya seadanya. Berbeda kalau ibunya dinikahi. Maka anak-anak itu menjadi anak kita. Kita akan maksakan diri kalaupun nggak punya. Jadi adil. Jadi kalau ada yatim piatu, ma, assalamualaikum. Punya ibu, udah aja kalau mau. Oh jelek tua menolongnya. Gitu ya, bagusnya begitu. Nah, nah sekarang bagaimana? Nah, jadi pada dasarnya poligami itu ada perlindungan sosial, bukan perlindungan seksual. Kalau bapak menikah hanya untuk seksual, dijamin tidak bahagia. Saya sudah survei lapangan. Pengalaman, ah, itu. <laughs> Saya sudah mengumpulkan berapa orang. Ada anggota DPR di sini, sini depan. Nah, isinya tiga. Pak, nggak apa ya, lagi puasa ya. Pak, yang nikmat yang mana? Yang sepuh, yang kedua, yang ketiga. Pak Asep, istri saya yang ke satu empat tahun. Yang kedua tiga puluh enam tahun. Yang kedua 22 tahun. Tiga dia. Terkagok tiga, <laughs> bukan dua. Apa jawabnya? Yang mana yang nikmat pak? Terus terang pak, saya, saya berani bersumpah yang nikmat hubungan sebadan adalah dengan yang pertama, walaupun dia sudah tua dan sudah susut tubuhnya. Mengapa? Ada perasaan sayang dalam hati saya. Dia sudah berkorban dan saya sayang kepada dia. Dengan yang kedua ketiga, betul tubuhnya lebih baik, tapi perasaan sayang kurang. Karena mungkin masa kerjanya belum lama. Sehingga ketika hubungan sebadan nggak begitu nikmat. Perhatian. Perhatian kata dia. Pak Asep, kalau istri pertama sakit, saya pulang ke rumah. Istri ketiga sakit, saya SMS. Nggak pulang. Nah, satunya berapa lagi? Sebut namanya ya saya, Pak Hidayat daerah Anu, enggak. Haji Mahfud daerah sana, tidak. Saya, saya survei ini masalahnya harus jelas. Jangan hanya teori, survei lapangan. Nah, di kalangan kita kan kurang survei kebanyakan. Ternyata begitu. Ya, ada orang-orang yang kalau dia hubungan sebadan poligami karena hubungan sebadan mem, apa, mem, membayang-bayangkan tubuh ternyata tidak abadi. Setahun paling-paling kuat setahun, berikutnya cerai. Kan lagi itu beda lagi ada ya. Tapi kambil pada umumnya saya katakan begitu ya. Tidak orang per orang, pada umumnya. Nah gitu. Nah, kemudian kata perempuan itu kan Pak tafsirnya dari laki-laki. Coba kalau yang rangkanya ustadah, ustadah bukan bapak, pasti beda tafsirnya. Boleh. Ketika uh, ketua Persistri, ya Persistri dia wawancarai. Ibu, apakah ibu setuju dengan poligami? Kata dia, Pak, bukan soal setuju atau tidak. Pi, itu samikna wa atona. Kami dengar, kami taati. Kalau ingin setuju, setuju setujukah Bapak sholat tiap kali lima waktu? Tidak inginnya dua kali kan? Cukup aja. Nah gitu. Saya sekarang akan bicara dengan psikologi perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan. Saya ngomong ke ibu-ibu yang udah dipoligami. Ibu-ibu, ibu-ibu yang dipoligami sakit nggak? Ya, sakit lah. Walaupun ikhlas saya sakit. Eh, mengapa ya Pak? Saya hukum ada hukum poligami. Pak, Ibu yakin gak kalau Allah itu sayang sama perempuan? Iya. Tapi sampai hari ini akal saya belum menerima. Mengapa Allah membolehkan poligami? Sampai hari ini belum dia. Gitu. Nah, tetapi setelah saya sekian bulan lamanya, ngomong dengan dia, oh iya Pak Asep, ternyata suami saya kepada saya luar biasa sayangnya. Jadi ketika saya berbuat baik ke suami saya, suami saya makin baik kepada saya. Dan yang lama-lama seperti itu, lama-kelamaan dilupa. Dilupa. Saya tanya, Ibu, apakah Ibu takut sayangnya Bapak pindah ke dia semua? Atau berkurang ke Ibu? Ah, tidak. Itu hanya perasaan semula, sekarang mah enggak. Gitu. Memang saya tanyakan ke Pak Ustadz Sukri yang di IN. Pak Sukri, tolong terangkan kepada saya. Anda pernah poligami kan dua istri? Iya, tolong sama saya. Pak Sep kata dia. Tolong dipahami, cinta itu bukan air cinta, tapi api cinta. Kalau air cinta, segelas airnya dibagi empat, tinggal seperempat bagian semuanya. Tapi kalau api cinta, segede korek api dibagi-bagi ke bagian semua, ini nggak habis. Dia kata dia, ya aku bagikan api cinta bukan air cinta. Ibu gimana? Ah, nggak apa-apa. Nah, jadi ternyata memang begitu. Yang kedua, ibu-ibu kebanyakan kekhawatiran berbagi rizki. Misal ada seorang janda, punyakah dia rizki? Punya. Lewat siapa? Lewat suaminya semula. Dikawin oleh bapak. Rizkinya lewat siapa? Lewat bapak sekarang. Rizkinya ada, hanya lewat siapa? Jadi soal kasih sayang nggak berubah. Itu pun sebetulnya kalau poligaminya benar. Jadi kalau poligami benar, niatkan di hati saya mau membela sosial bukan seksual. Istrinya dipanggil, "Mah Kadir, sok ada perempuan, sok nu mana kami pala." Yuk, enggak. Yuk, ih. Korea. Nih, ih najis. Ini. Semuanya enggak? Enggak semuanya. Tapi dari di antara semuanya saya lebih cocok pada ini. Dia yang menentukan. Dan ketika hari hak nikahnya hadir dia tahu. Kasus yang sekarang terjadi adalah ketika sebelumnya diizinkan, ketika hari haknya nggak tahu. Taunya apa? dari orang lain. Itu yang bahaya. Si perempuannya ngomong ke temannya, "Eh, eh, saya dinikah lu oleh Bapak Anu. Terdengar wartawan, tercium masuk internet, itu yang bahaya. Jadi si istrinya tahu dari siapa orang lain, bukan dari si istrinya, suaminya. Itu kalau A, A, B, C, D-nya benar, F, G, H-nya salah, udah berikutnya salah. Tuh. Jadi tuh, awalnya yang baik, caranya yang baik. Kemudian kata Quran begini, Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa berbuat adil. Hai laki-laki. Walaupun kamu berbuat dengan sedemikian rupa. Hai Muhammad, kamu nggak bisa berbuat adil. Jadi laki-laki sampai kapanpun tidak mungkin bisa berbuat adil. Mustahil berbuat adil. Kalau adilnya adil mutlak. Yang Allah minta bukan adil mutlak, tapi adil relatif. Manusiawi. Kata Quran, pokoknya begini, jangan sampai kecondongan, eh, jangan sampai kamu terlalu cenderung ke sebelah, itu aja. Punya istri dua, A dengan B, lebih dekat ke sini. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang haram. Kalau nanti dia tidak adil, maka kata hadis di akhirat dia akan berjalan merangkak dengan lidah yang menjulur. Laki-laki yang berbuat poligami tidak adil. Ketika orang berjalan semua ke surga, dia merangkak begini. Kayak domba, lidah yang menjulur. Gitu. Jadi kita bisa tahu. Hmm, kamu poligami tidak adil. <laughs> Ketawa. Nah, saya menyarankan kepada Bapak sekalian, poligami itu sebetulnya karena perlindungan sosial, maka beban bagi Bapak. Kalau bapak bukan Superman, jangan. Betul. Saya udah mencoba. Kalau Pak Superman, silahkan aja. Tapi ngukur diri, bukan kata yang lain. Bapak kan udah kepada bagian, duitnya gede. Bukan soal kepala bagian hidanya. Dia muka. Tukang becak, gaji kecil, bisa dia. Karena dia waktunya cukup. Ya, nggak ada absen bagi dia mah. <laughs> nggak ada apa-apa. Disilakan bagi apa apa yang seusia begini belum tentu permen, belum tentu. Dan kalau hanya ingin hubungan seksual nikmat, bukan poligami caranya. Poligami itu tidak segalanya. Setahun repot. Apalagi kalau poligaminya dengan sebuah niat yang kurang baik. Saya mau poligami tetapi tidak mau punya anak. Ini kebanyakan. Ibu nih, ibunya, ibunya, ibunya, saya bukan porno nih lagi puasa ya. Sedang hubungan sebadan, kita mau ejakulasi. Takut jadi anak ditahan. Jadi nggak nikmat. Dikeluarkan di luar vagina. Ayam itu nggak nikmat. Nikmat itu kalau kalau kita puas dengan istri. Udah usianya udah usia 50 tahun kita ketika kelima kita keluarkan dengan sepuas hati anak anak kan lagi sama dolah anak sepuluh jadi nikmat tapi kalau begitu takut punya anak gak nikmat ternyata ada kasus perempuannya hamil Ketik tanya pak saya hamil gelisah siapanya itu hamil hamil gimana digugurkan kan haram kalau nggak digugurkan atasan tahu nah mulai si ngomong Pak, dia hamil ya? Iya, Mak. Wah, Mama nggak terima kalau begini. Kan jadinya nggak hamil. Sekarang hamil gimana? Ya gimana? Dah hamil hamil oleh Allah. Ya nggak bisa ribut. Akhirnya ngomong ke saya. Pak Asep tolong, Pak Asep tolong cariin solusi. Kalau saya ngomong ke atasan, habis saya. Oh, kalau udah repot ngomong ke saya. Udah nikmat gak ngomong. Nah, akhirnya saya panggil perempuannya. Perempuannya dari IKIP masih tingkat tingkat tahun ketiga gak bisa saya nggak bisa di, gak bisa dicerai enak aja bapak udah perawan saya hilang bapak menikmati mau cerai gak bisa kalau bapak cerai saya saya akan ngomong ke atas bapak ke atasannya direkturnya gelisah si bapak tuh nggak tidur tuh istri dua nggak pernah ditiduri akhirnya karena gelisah itu kalau niatnya tidak mau punya anak susah jadi sekali lagi poligami itu satu titik yang perlu dicermati. Lubang-lubang hitamnya banyak, lubang putihnya sedikit dan yang Superman harus sanggup membuat lubang hitam menjadi bersih. Kalau nggak bisa, yang putih mah jadi hitam semua. Jadi capek hidup tuh. Cepat perubahan, Stres, susah tidur. Gitu. Jadi, nah ketika itu hapsoh istri anaknya Umar, anaknya Umar Hafsah janda. Umar ngomong, "Ya Abu Bakar, anakku janda, nikah olehmu." Kata Abu Bakar, "Maaf Umar, saya nggak bisa lagi." Aduh. Ah, Usman, Usman, ini anakku janda nih, nikah olehmu. Kata Usman, "Saya sudah cukup." Ali, entah dong Ali, Ali bantu aku. Ini anakku janda, tolong nikah. Kata Ali, "Enggak. Saya sudah nggak bisa lagi. Umar marah, ini gimana? Anakmu aku nikahi. Sebab anak Ali bernama Fatimah binti Ali, perawan, dinikah oleh Umar. Jadi menikah dengan perawan bukan nggak boleh, boleh. Sudah Rasul juga, nah, tidak haram. Hanya prioritas adalah yang janda. Jangan apa kepada yang perawan haram, enggak. Ada contohnya. Semua nggak apa kata Nabi? baik kalau begitu. Ya Umar, biarkanlah Hafsah nikah dengan saya. ah dinikah dengan Nabi, oh enak. Istri Nabi pasti ke sorga. Istri Ustad belum tentu. <laughs> Jadi beda. <laughs> beda. Nah Nabi itu nikah dengan Hafsah, ya ke sorga. Jadi nikah itu zaman Nabi adalah sebuah perlindungan sosial. Jadi ketika pulang perang, bayangkan pulang perang banyak yang meninggal dunia. Ya Rasul, mana suamiku? Ya Rasul, mana suamiku? Ya Rasul, mana suamiku? Tolong dong, tolong dong, tolong dong. Kata Rasul, "Hei para sahabat, kumpul sini semua." Saya gimana nih? Itu tuh ada para sahabat-sahabat yang semuanya janda-janda. Tolong, tolong. Jadi mereka juga bingung. Hanya nikah gitu. Pak, boleh enggak menikah poligami kepada usia di bawah kita? Yang namanya poligami bukan soal usia di bawah atau di atas, janda atau perawan. Yang namanya nikah ada sebuah syaratnya, antarodin, suka sama suka. Kalau bapak suka, nenek-nenek nikah nggak apa-apa. Kalau nggak suka jangan. Ada anak perawan 17 tahun, bapak nggak suka, jangan. Ada anak perawan yang perlu dibantu misalnya? Ada. Di Salman kejadian, seorang anak perawan mau nikah, batal pernikahannya. Kenapa? Sebab si rahimnya kanker rahim. Dicabut, disteril. Pasti dia tidak punya tidak punya anak. Siapa bujangan yang mau nikah dengan dia? Gak ada. Paling paling bisa nikah siapa? Orang-orang sudah punya anak gitu. Jadi nggak selamanya dengan perawan tidak baik, tergantung masalahnya apa. Ukurannya nafsunya, nafsu seksual atau nafsu sosial. Jadi yang salah sekarang bukan poligaminya, tapi orang-orang yang poligami banyaknya salah. Satu aja gak bener, apalagi dua. Satu jadi camat nggak bisa, menjadi wali kota, ya hancur. Jadi harus Superman. Nabi itu Superman, sahabat Superman, kita sebagian Superman. Silakan aja enggak yang kuat. Gitu. Yang enggak Superman janganlah, pokoknya makasian. Ingat, yang namanya poligami tidak hanya bapak yang beriman, ibu pun harus diimankan dulu. Sebab kalau bapak udah azam poligami sementara si ibu belum menerima susah walaupun betul nggak ada izin tapi kan mesti membahagiakan semua kata istri saya pak bapak bijaksana tapi nggak bijak sini nah, kita harus bijaksana bijak sini ke istri yang penting jangan menolak hukum poligaminya hukum poligaminya sah saminawatokna Tinggal kita bagaimana menyikapinya itu aja. Yang terakhir habis ya? Eh, Nanti lagi lah. Ini soal masiknya. Ada pertanyaan? Ibu lah yang nanya nih bukan bapak. Ibu nanya bu, silakan bu. Ya, memang poligami itu kok diperdebatkan ya. Oke, sekian terima kasih dan sekali lagi saya yang terakhir kepada ke, maaf kalau ada orang-orang yang poligami nilailah satu persatu. Jangan di analisir si A poligami. Mengapa poligami? Kalau jelek nasihati dia. Tapi kalau baik nggak apa-apa. Tapi saya usahakan kepada apa sekalian saya amanat. Saya wasiat saya apa? Saya saya berikan eh, pengertian kepada Bapak, Bapak-bapak sekalian sebaiknya tidak poligami kalau lebih baik itu yang lebih baik ambil aja nggak poligami tapi kalau suatu terpaksa silakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh